cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Woi, eh, menjauh! Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berhawa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kampus. Eh! ceria penuh canda, serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulan dari dibawa lari Mak Rompang. Oh, iya iya iya. dia. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Dari Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinku. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm, -mm. Kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi, Andi. Halo pengantin baru.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 Apalagi di saat-saat Kiludira sudah berdiri di bawah tiang gantungan, tiba-tiba muncul Kisono Keling yang tampaknya ingin mengorek keterangan dari Kiludira tentang pasukan yang dibentuk di Tegal Sari. Sementara itu, Batara mulai merasa curiga ketika dia melihat Wulan dari memakai sebentuk cincin bermata merah delima. Sehingga diam-diam Batara pergi menyelidiki dari mana Wulan dari mendapatkan cincin merah delima. Cincin yang menurut Akipatok berasal dari sebuah kekuatan gaib yang bisa membahayakan bulan Nah, kalau Kilutira mau bicara terus terang padaku, maka Kilutira akan selamat dari hukuman gantung ini. Bicara terus terang apa yang dikendaki Kisono Keling pada diri saya. Apa sebabnya Kilutira tidak mau menyerahkan ini dan Tembong kepada kedua orang ini? Tidak ada sebabnya. Hmm. Kalau begitu kenapa tidak diserahkan saja kedua orang itu kepada mereka ini? Saya tidak berhak menyerahkan kedua orang itu. Karena kedua orang itu bukan tawanan saya, Kisana Keling. Mereka orang-orang yang bebas, merdeka. <laughs> Disitulah letak kesalahan Kilutira. Sehingga terpaksa pagi ini Kilutira berdiri di bawah tiang gantungan. Itu bukan kesalahan saya, Kisana Keling. <laughs> Baik. Kini aku ingin bertanya. Untuk apa mereka membentuk pasukan di Tegal Sari? Untuk melawan Singasari bukan? Tentu. Hmm. Ini sebuah kesalahan lagi yang Kilutira lakukan. Karena Kilutira memberikan izin pada mereka untuk berbuat seenaknya di Tegal Sari. Sudahlah Kisono Keling. Kalau dipaksakan, apa yang Kisono Keling inginkan pada saya, tidak akan pernah bisa saya penuhi. Hmm. Sayang memang. Apalagi pagi ini Kilutira harus mengakhiri hidup Kilutira di bawah tiang gantungan ini. Aku menyesal tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Kilutira. Silakan. Saya tidak pernah merasa menyesal sana Keling. Kalau hidup saya harus berakhir seperti ini. Aku baru bertemu dengan orang seperti Kiludira. Sehingga dengan terpaksa, aku harus melaksanakan hukuman gantung ini. Hm. Silahkan Raden Wangsa. Tapi yang aku tidak bisa mengerti, Kenapa Raden Wangsa dan Kisabrang bisa berpihak kepada Singasari? Hmm. Sebaiknya aku tidak menjawab pertanyaanmu. Tidak ada gunanya bagimu. Karena sebentar lagi kau akan mati. Gantung dia! Dengan cepat kedua Algojo yang sudah siap dari tadi melaksanakan tugasnya. Tali gantungan sudah dikalungkan ke leher Kiludira. Sementara kedua kaki dan tangan laki-laki itu masih terikat. Kini saatnya Kiludira akan menjelang ajal. Dengan cepat, seorang algojo menarik papan tempat Kiludira berdiri, sehingga leher Kiludira terjerat dan tercekik. Namun dengan cepat pula sebuah bayangan putih menyambar tubuh yang malang itu. Lalu sekali sentak, tali maut yang berada di leher Kiludira telah putus. Bahkan Kisono Keling, Kisabrang dan Raden Wangsadirja serta orang-orang yang menyaksikan tidak bisa berbuat apa-apa karena kejadian itu begitu cepat. Mereka baru sadar ketika Kiludira sudah hilang dari pandangan mereka. Kiludira melayang jauh bagai anak panah yang lepas dari busurnya, lalu menghunjam jatuh di sebuah hutan sepi tanpa ada seorang pun di dekatnya. sudah berada di alam lain ke Hutan. Aku berada di sebuah hutan. Mungkin hutan ini adalah hutan di alam baka. <laughs> Kau belum mati, Kiludira? Ah, siapa gadis cantik di hutan sepi ini? Di mana aku ini sebenarnya? <laughs> Kiludira, Kiludira tidak mimpi dan Kiludira belum mati. Cubitlah tangan Kiludira. Pasti akan merasa sakit. Eh, eh. Iya, ya. Tapi tadi aku sudah digantung. <laughs> aku telah menyelamatkan Kiludira tadi. Jadi... Di saat akan digantung tadi tubuh Kiludira. Oh. Lalu aku bawa kemari. Apa iya gadis secantik dan selembut ini bisa melakukannya? <laughs> nah, kini pulanglah Kiludira. Aku harus pulang kemana, Nyai? Hutan ini belum pernah aku masuki. Kalau Kiludira berjalan lurus saja ke sana, maka Kiludira akan bertemu dengan seseorang. Orang itu yang akan mengantarkan Kiludira pulang. Apakah orang itu berasal dari desa Mentilin? Bukan. Mentilin sangat jauh dari sini, Kiludira. Mungkin satu hari perjalanan baru akan sampai ke sana. Bukankah baru saja aku berada di bawah tiang gantungan di tengah alun-alun desa Mentilin? Iya. Kenapa aku? Tidak usah lagi Kiludira pikirkan kejadian itu. Yang penting, Kiludira sudah selamat dari kekejaman kelompok orang-orang tamat. Ah, kemana garis itu? Tiba-tiba saja hilang dia. Dengan siapa sebenarnya aku berhadapan tadi? Dedemit penghuni hutan inikah? Atau... Ah, tapi dia sudah menyelamatkan diriku dari... jangan sih, jangan sih.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 juga kata gadis tadi. Aku melihat seorang laki-laki di tepi hutan ini. Dan laki-laki itu juga melihat aku. Hah? Batara! Batara! Kiludira! Ah, Kiludira, sedang apa Kiludira di sini? Ah, aku tersesat, Batara. Ah, aku tidak tahu aku berada di mana sekarang ini. Kiludira sekarang sedang berada di lereng Bukit Patah, di dekat lembah meratap. Bukit Patah? Oh, jauh sekali aku tersesat. Kiludira dari mana? Ah, aku diculik oleh Kisabrang dan Raden Wangsa Dirja. Lalu aku dibawa ke Mentilin. Bahkan tadi pagi aku akan digantung oleh mereka. Lalu, bagaimana Kiludira bisa berada di hutan ini? Sedangkan jarak antara Mentilin dengan hutan ini sangat jauh. Aku diselamatkan oleh seorang gadis. Dia sambar aku ketika leherku sudah dikalungi tali gantungan. Lalu, ya entah bagaimana, aku dan gadis itu berada di hutan ini. Betul begitu? Betul. Gadis itu berpakaian kain sutra putih atau kain sutra jingga? Ah, ah, pakaiannya kain sutra jingga yang panjang hingga menutupi tumitnya. Gadis itu cantik? Cantik sekali. Wajahnya agak pucat bahkan pucat sekali seperti tidak ada darahnya. Kalau bicara selalu tersenyum? Uh, Batara, kau kenal dengan gadis itu? Kiludira jawab dulu pertanyaanku. Ah, semua yang kau tanyakan itu cocok dengan apa yang aku lihat. Kalau begitu pasti dia. Hah? Kau kenal dengan gadis itu, Batara? Kenal. Uh, siapa gadis itu, Batara? Uh, tunggu, tunggu. Apa, Ki? Hmm. Rasa-rasanya aku juga pernah bertemu dengan gadis itu sebelum kejadian ini. Di mana Kiludira bertemu dengan dia? Iya, iya, iya. Baru aku ingat. Gadis itu pernah datang ke Tegal Sari malam hari. Dia datang berdua dengan bapaknya. Uh, nama bapaknya... Nama bapaknya Kira Bumi? Ah, betul. Dan anaknya bernama... Andita. Ah, iya, iya, iya. Andita. Aku berhadapan dengan Andita itu tadi. Jadi rupanya kau kenal dengan mereka, Batara? <laughs> kenal, Ki. Ah, siapa mereka sebenarnya? Ya, mereka itu penghuni lembah merata. Ah, aku sudah berhadapan dengan penghuni lembah Maratap. Kiludera tidak usah bingung. Mereka itu tidak jahat. Iya, mereka juga sudah menyelamatkan Tegal Sari dari serangan burung-burung gagak. Jadi mereka pernah menyelamatkan Tegal Sari? Iya, mereka lah yang mengusir Mak Rompang dan burung-burung gagak siluman itu. Hmm, rupanya mereka ingin betul-betul menolong kita. Oh, Andita selalu membayang-bayangi kemana aku pergi. Ayo Ki, kita ke Tegal Sari. Siapa tahu orang-orang di Tegal Sari sudah cemas memikirkan Kiludira. Ah, pasti begitu.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 Batara? Kiludira dari mana? Kiludira bertemu dengan Mak Rompang. Dan kau dari mana, Batara? Uh, tenang, tenang. Apa yang sudah terjadi di sini dan Ayu Gandini? Tiga hari yang lalu, Kiludira menghilang dari Tegal Sari ini. Sedangkan pada malam harinya terjadi serangan Mak Rompang dan burung-burung silumannya. lalu? Nah, prajurit-prajurit Tegal Sari juga melihat Batara berada di desa ini pada malam itu. Tapi ketika serangan Mak Rompang datang, Batara pun hilang entah kemana. Sehingga kami semua menyangka bahwa Batara mati di tangan Mak Rompang. Ah, celaka. Jadi Mak Rompang membunuh orang-orang desa ini. Ah, tidak. Ah, ah, sejak malam itu desa ini aman-aman saja. Tidak ada terjadi apa-apa. Mak Rompang telah hancur. Hah? Ah? Uh, hancur bagaimana, Kang Batara? Hm. Mak Rompang tidak akan pernah datang lagi ke dunia ini karena dia telah dihancurkan dengan kapak perunggu. Kapak perunggu? Iya, kapak perunggu milikku Gandini. Oh. Sehingga tidak ada lagi musuh yang harus kita hadapi. Wah, syukurlah kalau begitu. Uh, bahkan kita harus merayakan kemenangan ini dengan sebuah pesta yang besar, Batara. Uh, betul kan Gandini? Eh, kenapa kau murung Gandini? Uh, aku kini memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang Singasari. Ya, Sebaiknya memang begitu. Pekerjaan kita belum selesai. Kita harus menghadapi orang-orang Singasari. Iya, musuh kita yang lain masih ada. Kita harus pikirkan bagaimana cara kita menghadapi mereka. Kurang aja. Gagal aku. Merempang telah hancur. Hancur di tangan Kang Batara. Ah, tapi aku belum percaya kalau belum aku buktikan sendiri. Uh, uh, maaf Kiludira, aku permisi. Dan Ayu mau kemana? Mau istirahat. Bukankah besok aku harus melatih pasukan Tegal Sari lebih giat lagi? Ah, iya, iya, iya. Ya. Besok kita harus berlatih lebih giat lagi. Tapi kau belum mendengar apa yang dialami oleh Kiludira kan, Dini? Uh, eh, maaf, Kang Batara. Aku mengantuk sekali. Mungkin besok pagi aku bisa mendengar cerita Kiludira. Ah, <laughs> iya, iya, dan Ayu tampaknya lesu sekali. Dan Ayu harus istirahat. Maaf, aku permisi. Iya, dan Ayu. Uh, aneh. Gandini seolah-olah tidak senang dengar ceritaku. Aku tidak percaya mendengar cerita Kang Batara. Siapa tahu Mak Rompang sedang menyiapkan kekuatan yang besar untuk menghancurkan Kiludera. Sehingga benar-benar aku yang akan menjadi pimpinan di Tegal Sari ini sesuai dengan janji Mak Rompang padaku. Aku ingin tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh Mak Rompang. Akan aku coba bicara dengan Mak Rompang melalui bunga kemboja ini. Marompang, aku Gandini. Mak rompang Nampaknya sangat gembira dengan kehadiran Kiludira di alun-alun desa pagi ini. Ya, berarti rakyat Tegal Sari masih mencintai aku sebagai pimpinan mereka, Batara. Iya, Ki. Mereka sangat mencintai Kiludira. Sehingga mereka sangat gembira melihat Kiludira bisa hadir kembali di tengah-tengah mereka. Bukankah begitu, Gandini? Uh, eh, iya, Kang. <laughs> ah, baiklah. Aku akan bicara dengan mereka, biar mereka puas. Silakan, Ki. saudara penduduk Tegal Sari yang aku cintai. Hidup Iludina! Hidup Iludina! Hidup Tunggulah. Saat seperti ini pasti akan tiba untukku. Lalu aku juga akan dieluk-elukan bahkan disembah-sembah oleh rakyat desa Mentiling. Karena akulah yang berhak duduk sebagai pimpinan desa itu, bukan Kisabra.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 Bahkan di dalam pidatonya, Kiludira mengungkapkan apa yang sudah dialaminya di desa Mentilin, sehingga kini timbul kebencian rakyat Tegal Sari pada Kisabrang dan Raden Wangsadirja. Bahkan mungkin juga pada rakyat desa Mentilin. Nah pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya.